mencoba mencoreng Nabi Muhammad dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Bukan syariatnya membuat Nabi tercoreng, tapi syariat yang dipalsukan. Membuat isu-isu yang katanya Islam merendahkan wanita, Islam tidak adil, macam-macam sehingga muncul manusia yang penuh keraguan-keraguan dan ini kebanyakan dari orang yang belajar Islam melalui dari otak musuh-musuh Allah jadi mengambil ilmu sanatnya sambung kepada Abu Jahal Muncullah orang-orang munafik yang belajar Islam dari orang-orang kafir atau persekongkolan antara orang munafik dengan orang di luar Islam untuk bicarakan tentang syariat Islam, makanya muncullah tuduhan-tuduhan kepada syariat Islam. Sehingga sampai muncul bahwa saja syariat Islam adalah tidak layak diterapkan. Tuduhan mulai dari yang namanya poligami, dari yang namanya pembagian waris, hak tolak, kemudian sampai muncul akhir kesetaraan gender dan sebagainya perendahan kepada syariat Islam dan Islam ya'lu wa la alaih Islam agung tinggi tidak akan ada yang meningginya itu hanya adalah kerjaan orang-orang munafik dan musuh-musuh Allah untuk menjauhkan kita menjauhkan umat dari Nabi Muhammad sehingga orang melihat syariat Islam takut oh kisos yang dibandang adalah penggal lehernya saja tidak dilihat bagaimana orang itu kisos kisos kalau dilihat dari pedang yang diturunkan di leher seseorang memang keji akan tapi kalau dilihat sebabnya, tidak ada kisah kecuali untuk manusia kecil. Makanya orang yang paham syariat Islam dan membaca dengan benar, bahkan musuh-musuh Allah pun terkagum-kagum pada akhirnya. Karena apa? Begitu rinci, rentet, rapi, indah yang ada dalam syariat Islam. Termasuk dalam peperangan itu sendiri. Tapi yang diekspos ke dunia apa? Islam datang dengan pedang. Islam datang dengan macam-macam dengan kekerasan. Itu tidak pernah ada di dalam syariat Nabi SAW. Nah, yang keempat inilah muncul Islam-Islam ngaco Islam liberal dan sebagainya yang mencoba seolah-olah mengkritisi Islam ini mengkritisi Islam mengkritisi Al-Quran ente siapa mengkritisi Al-Quran sehingga muncul bahwasanya satu kaidah bahwasanya yang penting masalah buat umat itulah hukum Allah biarpun harus meninggalkan Al-Quran dan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tujuannya adalah apa meninggalkan Nabi Muhammad meninggalkan syariat Nabi Muhammad dan berhasil jadi banyak tokoh-tokoh yang katanya ulama, ustadz ke bawah ini. Dibuai oleh akalnya, seolah-olah cerdas, akan tapi dia keblinger. Sehingga mengangkat namanya hak asasi manusia, menentang kisos dan sebagainya. Kemudian muncul kelompok lagi setelah itu. Jadi setiap program kejahatan ada pasukannya masing-masing. Seperti hanya dalam pejuang Islam, setiap ada program kebaikan ada pasukannya. Ada pasukan media seperti yang ada di kita Al-Baca, ada pasukan media, ada pasukan ceramah, ada pasukan mengajar, ada ada. Dalam dunia kejahatan juga ada pasukannya.